مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم تريكون بقدر بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج بعضكم بعضا من داره ثم أقررتم قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم بقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون فيه إدغام التاء في الأصل في الظاء وفي قراءة بالتخفيف على حذفها تتعاونون عليهم بالإثم بالمأسية والعدوان الظلم وإن يأتوكم أسارى وفي قراءة أسرى تفدوهم وفي قراءة تفادوهم تنقذوه من الأسر بالمال أو غيره وهو مما أهد إليهم وهو الشأن محرم عليكم إخراجهم متصل بقوله وتخرجون والجملة بينهما اعتراض أي كما خرم ترك الفداء وكانت بريدة حالف الأوسى حالف الأوسى والنظير الخج... الخج... الخزرج فكان كل فريق يقاتل مع خلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم فإذا أسروا فدوهم وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا بالفداء فيقالوا فلما تقاتلونهم فيقولون حياء أن تستذل خلفاؤنا قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء وتكفرون البط وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي هوان وذل في الحياة الدنيا وقد خزوا بقتل قريضة ونفي النظير إلى الشام وضرب الجزية ويوم القيامة يردون إلى أشد الأذاب وما الله بغافل عما يعملون بالياء والتاء أولئك الذين شروا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sanaulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa id akhadna dan ketika aku Allah membuat mitsaqakum perjanjian terhadap kalian Bani Israel wa gulna dan aku katakan la tasfikuna dima'akum janganlah kamu mencecarkan darah-darah kamu dalam arti turiguna mencacarkan darah-darah kamu bigatli ba'dikum ba'dha dengan membunuh sebagian kamu kepada sebagian yang lain artinya jangan saling membunuh walaupun itu tidak harus mencacarkan darah tapi kebanyakan itu membunuh dengan mencacarkan darah wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum dan jangan mengeluarkan jiwa kamu daripada rumah-rumah kamu. Diar itu asalnya diwar. Dirubah waunya jadi ya diar. Dar, diwar berubah waunya jadi diar. Aila yukhrij ba'dukum ba'dha tidaklah janganlah mengeluarkan sebagian kamu sebagian yang lainnya mindari dari rumahnya jangan mengusir. Jadi ada di dalam kitab Taurat itu empat hal yang dikatakan uhud atau mitak yang diikat perjanjian kepada Allah dalam kitab Taurat terhadap Bani Israel. Tapi rupanya di situ Bani Israel sebagian mengambil, sebagian tidak mengingkari itu perjanjian terhadap Tuhannya. Pertama, tidak boleh saling membunuh. Kedua, tidak boleh saling mengusir. Ketiga, tidak boleh saling membantu dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Keempat, kalau ada yang menjadi tawanan, wajib untuk ditebus sekalipun dengan seluruh hartanya. Paham? Nah, di sini mereka tadi itu, ah, menerima janji dengan Tuhannya dalam kitab Taurat tadi itu tsumma aqrartum kemudian kalian semuanya ini abaukum mereka menyatakan gobiltum dari kalmita, kami terima itu perjanjian empat hal ini wa antum tashhadun dan kamu bersaksi atas itu semuanya ala anfusikum terhadap diri kamu bahwa kamu sudah menyatakan menerima ada lagi yang menyatakan ini berarti takkid terhadap akrartum. Ada lagi yang menyatakan wa antum tasyhadun khitabnya kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi. Kamu juga menjadi saksi. Artinya kamu menyaksikan bagaimana mereka eh, tidak melakukan daripada perjanjian dengan Tuhanmu. Tuma antum haula, kemudian kalian wahai mereka taktuluna anfusakum. Setelah mengikat perjanjian tadi itu, tidak boleh saling membunuh, tapi kamu taktuluna anfusakum, kamu membunuh jiwa-jiwa kamu. Biqatli ba'dikum ba'dah dengan membunuh sebagian kamu kepada sebagian yang lainnya. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Dan kamu mengeluarkan sebagian orang di antara kamu daripada rumah mereka, mengusir, merampas. Tadaharuna alaihi alaihim bil itsmi wal udwan Tadaharuna boleh dengan dihadaf Tadaharuna atau tadhaharuna berarti diidghamkan taknya dan kamu saling membantu tata'awanun nah, kamu saling membantu alaihim terhadap mereka bil ithmi wal udwan dengan perbuatan maksiat bil maksiat wal udwan dan permusuhan adzulum Tiga hal ini dilanggar perjanjian. Cuma yang satu ndak. Wa iya tu usaro dan jika datang mereka itu menjadi tawanan-tawanan, tafduhum kamu menebus mereka. Yang keempat dipegang, dilaksanakan. Ada yang baca usaro, ada yang menyatakan usre dengan imalah. Ada juga yang baca usare gitu. Tapi kalau membaca usre tafduhum. Kalau usaro atau usare boleh tafduhum, boleh tufaduhum. Wa fi qiraah bukan tafduhum tufaduhum kamu saling menebus. Wahum tanfud wahum tanfudunahum mereka melaksanakan mereka mengeluarkan untuk mereka minal amri bilma daripada perintah mengeluarkan harta atau atau yang lainnya wa huwa mimma udi'ihida ilaima minal asli betul minal asli daripada tawanan ah, mereka mengeluarkan daripada tawanan itu daripada dengan hartanya menebus au ghairi atau yang lainnya mimma uhida ilaihim daripada yang telah dijanjikan kepada mereka wa huwa dan itu asyan saling membunuh atau yang lainnya muharramun alaikum ikhrajuhum diharamkan terhadap kalian ikhrajuhum mengeluarkan mereka muttasil bigoli wa tukhrijun wal jumlah bainahuma dan jumlah diantara keduanya ini i'tirad apa ini i'tirad ini kalau bahasa sekarang sisipan nah Artinya kama hurrima tarkul fida sebagaimana diharamkan meninggalkan tebusan. Hah? Wa kanat di zamannya Nabi itu ada Israili dari Guraidah dan juga dari Nadir dan di zamannya di, di Ansor itu ada kaum Os dan Khazraj ini saling bermusuhan Os dan Khazraj adapun Guraidah ini mereka tadi itu mengambil uh, kekuatan daripada kaum Os adapun Nadir mengambil kekuatan dari Khazraj jadi saling membantu podo Bani Israili. Fakana kullu farigin maka setiap dari bagian dari itu yuqatil ma'ah membunuh bersama teman-temannya wa yukharrib diyarahum dan menghancurkan rumah mereka wa yukhrijuhum dan mengeluarkan mereka dari rumahnya mengusir jadi kalau terjadi peperangan antara Os dan Khazraj si Yahud Quraidah membantu si mana si Aus si Nadir membantu Khazrat ikut perang juga ikut mengambil dan merampas hartanya tapi kalau ada di antara mereka misalnya dari Aus itu menawan Yahud Nadir atau Khazrat menawan daripada uh, Yahud Guraidah wa idza usiru fadauhum mereka saling menebus Wakan udah suilu ditanya, "Kenapa kamu kok, kok sampai mati-matian untuk menebus?" Lima tu kau Kenapa kamu merangi mereka? watufdu tufdunahum. Tapi kalau sudah ada yang tertawan kok kamu tebus-tebus begitu? Kalau umir nabil yuk kami diperintahkan untuk menebus dalam kitab Taurat itu. Fayuqal, "Falima tuqatilunahum?" lo kenapa kamu perangi? Kamu kan juga dilarang. Ya apa fayagulun hayaan antus tadalla fala Ya kami malu kalau ada orang yang kami bela kemudian tidak apa namanya tidak uh, menjadi orang yang hina atau kalah nggak mungkin kita nggak akan biarkan kalau Ta'ala maka Allah menjawab afatu'minuna bil kitab bi ba'dil kitab apakah kamu beriman hanya sebagian kitab saja wal fida hanya sebagian kamu ambil perjanjian dengan Allah yaitu penebusan wa takfuruna bi ba'd dan kamu mengkafiri dengan sebagian yang lainnya wa wa tarkul di antaranya yaitu meninggalkan jangan sampai membunuh wal ikhraj dan jangan sampai mengeluarkan mengusir mereka dari rumah wal mudaharah dan juga jangan sampai dari dengan saling membantu dalam permusuhan Fama jaza'u man yaf'al dhalika minkum maka tidak ada balasan orang yang melakukan itu di antara kamu illa khizyun fil hayati dunia illa hawanun wa dhillun kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia. Dan nanti di hari kiamat tentunya. Apa kehinaan di dunia? Akhirnya ketika Nabi masuk ke Madinah diakorkan antara os dan Khazraj. Nasibnya mereka yang memprovokasi dan sok membantu tadi itu si Bani Nadir dan Bani siapa? Quraidah waqad khuzu mereka benar-benar dihinakan biqadli Quraidah Quraidah dibunuh semuanya ya? eh? Quraidah dibunuh Sa'ad bin Mu'ad ketika di kasih dilimpahkan kepada dia oleh Nabi untuk memutuskan bagaimana ini nasibnya mereka Bani Quraidah setelah menjadi setelah menjadi tawanan maka saat Mu'ad menyatakan dibunuh suj'anuhum 700 orang dibunuh saat itu karena dia yang memprovokasi orang Arab saat itu sampai perang mereka nah, yang kecil-kecil kemudian yang perempuan jadi tawanan jadi budak wa wa nafyin ila syam adapun Bani Nadir diusir ke negeri Syam Wadur bil jizya dan mereka harus membayar jizya. wa yaumal qiyamah dan nanti di hari kiamat juga tidak putus itu kehinaan bagi mereka yuraduna ila syadil adab mereka akan dikembalikan ke adab yang sangat pedih karena mereka adalah kafir Wamallah mallahu amma ta'amalun dan tidaklah Allah melupakan atau menjadi lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada yang membaca ya'malun. Jadi ini uh, menerangkan pertama tentang pengkhianatan daripada Bani Israel terhadap perjanjian Tuhannya karena itu jangan percaya orang Yahudi memungkit perjanjian walaupun atas nama PBB dengan Tauratnya sendiri perjanjian dengan Tuhannya dilanggar kok dan sudah menjadi kebiasaan mereka adalah saling membantu untuk permusuhan ya jadi kalau misalnya antara mereka perusahaan dan perusahaan ini intinya perango kamu kami akan bantu dan itu sudah biasa mereka itu memprovokasi itulah kebiasaan orang-orang Yahudi tadi itu Hah? kemudian eh, mereka tadi itu hanya mengamalkan eh, sebagian kitab Taurat tapi banyak juga mereka mengingkari melanggar ajaran daripada kitab Taurat kita Taurat akhirnya itulah mau tidak mau mereka akan menjadi hina. Sampai sekarang sebetulnya sebetulnya walaupun mereka perkasa tetap hina. Kenapa? Setiap saatnya orang merasa kecewa dengan dia. Dan suatu saat nanti akan terjadi persatuan umat Islam seluruh dunia dipimpin oleh Imam Mahdi, mereka akan menjadi orang yang sangat hina. Sampai akan menyatakan satu qatilun, saya diriwayatkan dalam hadis satu qatilunal yahud wa taqtulunahum hatta law anna ahadahum yahtabi wara al-hajar aw syajar qala al-hajar aw syajar ya muslim hada yahudi wara'i faqtulhu illa al-gharqad fa innahu syajaratul yahud akan kamu berperang dengan orang-orang Yahud dan kamu akan membunuh mereka semua akan membantu bahkan batu-batuan dan pohon-pohonan akan membantu kalau dia sembunyi di situ dia akan berikan isyarat ini Yahudi ada di belakangku bunuh kecuali pohon Yahud Allah alam ada menyatakan cemara itu huh? kecuali pohon itu yang tidak memberikan sinyal bahwa Yahudi sembunyi ada di situ karena itu uh, udah menjadi sunatullah mereka sekarang uh, perkasa tapi satu saat tetap Islam akan menjadi uh, unggul al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih